Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita masuk, masih memasuki halaman yang Nah, barakallahu fikum terakhir kita baca yaitu halaman yang ke-110. Kita naik ke atas kalamnya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala setelah beliau menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an hurufun wa kalimatun, Al-Qur'an terdiri dalamnya huruf-huruf dan kalimat-kalimat, kata beliau, qala Ibnu Qudamah rahimallahu muwafaquddin, asbahullah, man qara'ahu fa'arabahu falahu kulli harfin asyru hasanatin masyaallah. Barang siapa yang baca Al-Qur'an kemudian dia mengi'rabnya. Mengi'rab sini bukan fa'ilun marfun bil fi'li itu bukan. Paham ya? Nah, maf'ulun bih mansubun bil fi'li bukan. Mengerab di sini maksudnya apa? Maksudnya membenahinya, membenahi kekeliruan yang ada, menjauhi lahan kekeliruan dalam apa? Dalam membaca. Di antaranya apa? Ditarkilkan dengan ditartilkan dengan tajwid, tahu ikhfa'nya, idghamnya, iklatnya, idghamnya, idharnya, idgham bila gunnah atau bi matnya mat wajib mutasil atau mat jaiz munfasil misalkan, mat tabi'i atau yang semisalnya, tahu sehingga nanti ketika melantunkan pas gitu loh itu maksudnya. Mengerab di sini maksudnya apa? Maksudnya membaca dengan selamat dari kekeliruan. Namanya dengan eh, siratal ladzina an'amtu alaihim. Nah, itu bahaya kalau an'amtu. Artinya sudah berubah di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kita lihat di sini biar tambah jelas. Barang siapa yang baca Al-Qur'an kemudian dia nah selamat dalam membacanya dari kesalahan, maka setiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Masya Allah. Bukan alif lam mim satu, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Luar biasa kota amannya barakallahu fiik. Kita lanjutkan syarahnya qala Syekh Shalal Fauzan atabahullah bagian bawah itu ya. Man qara'a al quran fa'arabahu barang siapa yang baca Al-Qur'an, nah simak baik-baik perhatikan Barang siapa yang baca Al-Qur'an kemudian dia mengi'rabnya yakni qara'ahu qira'atan sahihatan laysa fiha lahnun. Yaitu dia membaca dan bacaannya benar, tidak ada kekeliruan di dalamnya. Tidak ada kekeliruan nih di dalamnya. Tidak ada kekeliruan di dalamnya. Wal i'rab ma'nahu i'rab di sini maknanya adalah as minal lahn. I'rab di sini maknanya adalah apa? Selamat dari kekeliruan. Paham ya? Jadi yang panjang dipanjangkan, yang domirnya eh, barakallahu fikum untuk mukhatab-mukhatab, untuk mutakalim-mutakalim seperti itu. Faham ya? Di Naam simak baik-baik. Faman qara'al Qur'ana qira'atan salimatan min lahn. Maka barang siapa yang baca Al-Qur'an dengan bacaan yang selamat dari kekeliruan, lahan itu kekeliruan dalam berucap. Paham ya? Kalau tashif itu kekeliruan dalam menulis. Itu istilah dalam bahasa Arab itu ya. Kalau lahan itu kekeliruan dalam berucap. Tapi kalau kekeliruan dalam menulis namanya tashif. Paham ya? Namanya tashif na'am barakallahu fi. Kita lihat sini. Falahu bi kulli harfin ashru hasanatin maka bagi dia orang yang baca tadi itu setiap satu huruf sepuluh kebaikan Masya Allah. Alif lam mim berarti berapa kebaikan situ? Hah? kalau dihitung secara per huruf berarti berapa? 30, ya kan? Alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Ya enggak? Nah, Masya Allah luar biasa ya keutamaan baca Al-Qur'an. anak hasanata bi saliha dikarenakan satu kebaikan dengan sepuluh kali yang semisalnya. Nah, barakallah Allah. Wa man qara'aha qira'atan ghairan mu'rabatin li adzhihi an dzalik adzurun, ajrun Allah. Paham ya? Kalau dia baca Al-Qur'an ternyata enggak bisa juga, ya tak tak Bis bis bis bismillahirrahmanirrahim misalkan. Ada orang seperti itu, nggak boleh ngajak juga lo ya. Itu malah dapat apa? Bisa dapat dua pahala. Dapat dua pahala. Yang mahir baca Al-Qur'an bersama para malaikat, yang bacanya ya tetap takfihi tertapa nambar kalau fikum terpatah-patah di dalamnya dalam baca tadi falu ajron dapat dua pahala pahala baca Al-Qur'an pahala berat yang dirasakan dari itu ada nggak seperti itu baca ada nah, kalau aku melihat orang seperti itu dia aja paham ya karena mungkin dulu untuk pernah seperti itu gitu loh jangan ngajak ya kita lihat sini Masya Allah ini sebutkan ya. Barang siapa yang baca Al-Quran pembacaan yang nah kalau fikum tidak diiringi dengan Arab, maksudnya tidak selamat dari kekeliruan, eh, kekeliruan dalam membaca, dikarenakan lemahnya dia dari apa? Membaca tersebut maka falahu ajrun, maka dia dapat satu pahala, bahkan menanti mendapatkan dua pahala. Satu pahala baca maksudnya ya. Lakin duna ajrin min man yutqinul tapi pahala yang dia dapatkan tidak seperti apa? Tidak, tidak seperti pahala orang yang miskin bacaannya. Yang bagus keutamaannya luar biasa bersama siapa? Ma'asafratil kiramil bararah bersama para malaikat. Tapi kalau bacanya nambar kalau film terpatah-patah, eh? Iya tetap takfi. Eh? Baca bismillah aja berkali-kali bis bis bismillahirrahmanirrahim misalkan. Misalkan Intinya dia bacanya nggak lancar lah. Itu ternyata dapat keutamaan juga. Kita lihat di sini barakallahu fiik. Naam kata beliau, "Lihada ja'a fil hadis." Oleh karena ini datang dalam hadis, "Al-mahir bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah." Masyaallah. Orang yang mahir, apa mahir itu? Pandai. Eh? Eh, perhatikan ya kitabnya ya. Al-mahir bil Qur'an, orang yang pandai baca Al-Qur'an bersama ma'as safaratil kiramil bararah bersama para malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Qur'an dan orang yang baca Al-Qur'an wa yata'ta' wa yata'ta'u dan dia terpatah-patah dalam bacanya, belum lancar gitu. Wa huwa alaihi dan berat dalam bacanya, lahu ajron, dapat dua pahala, Masya Jadi jangan pernah menyerah ya, jangan pernah menyerah. Nah, dulu mungkin kita atau antum yang semula sudah sekarang sudah lancar, awal mulanya dulu sulit juga. Itu wajar. Naam. Kita ambil dikit lagi. Ya selesai sampai di akhir itu ya. Faja'ala sallallahu alaihi wasallam alladhi al qira'ah wa yuqimuha min al-lahn wal khata' ja'alahum as-safaratil kiramil bararah. Maka di sini Rasulullah SAW menjadikan orang yang bacaannya mutqin lancar dan dia apa? Nah barakallahu fikum baca nam dengan bacaan yang benar dari kekeliruan. Paham ya? Nah, dia bisa meluruskan kekeliruannya dan juga terhindar dari kekeliruan Rasulullah jadikan untuk dia bersama apa? bersama safaratil kiramil barrah, bersama para malaikat. Fahuwa a'dhamu ajran eh, minal ladzi yaqra al-Qur'an wa yatata'u fihi wa yashqa alaihi. Maka pahalanya pertama lebih besar pahalanya dibanding orang yang baca Al-Qur'an tapi terpatah-patah di dalamnya dan ada kesusahan terberat dalam bacanya. Paham ya? Itu wajar. Antum dulu atau kita dulu ketika awal kali belajar Al-Qur'an baca Iqra, ya enggak? Abata, ya kan? Ya, alif fathah Nah, itu seperti itu modelnya. Sulit, tapi setelah bisa, alhamdulillah. Jadi pahalanya sangat besar. Ada yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang masih sambungan kalamnya Al Imam Ibnu Qudamah tentang apa? Tentang isi kandungan Al-Qur'an. Walhamdulillahirabbil alamin.